Salamah At-Tahawi rahimahullah taala yang wafat pada tahun 321 Hijriah yang bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Kita masih berada dalam pembahasan tentang takdir <clears throat> yang lalu telah disebutkan bahwa takdir itu telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya takdir itu adalah merupakan sesuatu yang rahasia dan kita tidak akan pernah bisa menyingkap rahasia Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya takdir itu disikapi dengan iman dan kita semakin aktif dalam berusaha bukan disikapi dengan pasif dan kita hanya membahas-membahasnya saja yang tidak akan pernah ketemu jawabannya. Hari ini insya Allah kita juga masih membahas masalah takdir yaitu poin ke-47 dan poin 48. Itu masih masalah takdir. Saya bacakan dulu matanya. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa nu'minu bil lawhi wal qalami wa bi jami'i ma fihi qad ruqim Berkata Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dan kita maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah mengimani adanya Lauhil mahfudz mengimani adanya kolam, pena, dan mengimani apa saja yang telah ditulis, yang telah dituliskan di dalam lauhil mahfud. Fala wijtama'al khalqu kulluhum ala syai'in katabahu Allah Ta'ala fihi annahu kain liyaj'aluhu ghayra kain lam yaqdiru alaih sekalipun para makhluk seluruhnya berkumpul untuk melakukan sesuatu yang telah Allah tetapkan kejadiannya agar tidak terjadi pastilah mereka tidak akan mampu melakukannya sebaliknya walau jatama'u kulluhum ala شيء lam yaktubhu Allah taala fihi annahu ghairu kain liyaj'aluhu kainan lam yaqdiru alaih Demikian pula seandainya semua makhluk berkumpul untuk menetapkan sesuatu yang Allah tidak tetapkan kejadiannya agar terjadi maka pastilah mereka tidak akan mampu melakukannya. Jafal qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Telah keringlah pena atas apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Dan itu punya antum terjemahannya kurang. Yang bagian terakhir dari terjemahkan itu yang cetakan artibian. وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه itu tidak ada di cetakan Atibian punya antum ada belum ketemu di situ ada punya antum tidak ada terjemahannya ini terjemahannya setelahnya selesai tadi itu aja titik di poin setelahnya tidak ada Oh, sesuatu yang terakhir terus. Tidak akan menimpa seseorang hamba, maka tidak akan menimpanya. Iya, betul itu. Itu sambungannya ya. Itu poin-poinnya itu berbeda, berbeda dengan yang di Atibian. Jadi ditambahi yang kurang apa-apa yang telah ditetapkan apa-apa yang telah ditetapkan tidak menimpa seseorang tidak akan menimpanya. Dan apa-apa yang telah ditetapkan bakal menimpanya tidak akan meleset. Itu penting apalagi itu juga hadis. <clears throat> Jadi ini adalah akidah masalah takdir ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah dan ini adalah akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama-tama tadi Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa kita ini ahli sunnah wal jamaah iman kepada lauhil mahfud Lauhil Mahfud ini oleh Allah disebutkan di dalam beberapa tempat di Al-Quran Di antaranya di dalam surat Al-Buruj ayat 21-22 Bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud Jadi lauhil mahfud ini dalilnya ada di dalam Al-Quran yang mana lauhil mahfud itu tempat segala sesuatu dituliskan Termasuk juga Al-Quran itu ada di dalam lauhil mahfud. Kemudian ada kalanya Allah menyebut lauhil mahfud itu dengan zikir. Dengan zikir. Sebagaimana firmannya di dalam surat Al-Anbiya ayat 105. Walaqad katabana fizzaburi zaburi min ba'di zikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah menuliskan di dalam Zabur setelah penulisannya di dalam Az-Zikir yaitu Lauhil Mahfud. Jadi di antara nama Lauhil Mahfud itu adalah Az-Zikir. Ini juga seperti disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan tentang takdir Ketika beliau ditanya tentang takdir, beliau menyebutkan wa katafa fi dzikri kullasyai. Dan Allah telah menuliskan dalam az-zikir segala sesuatu. Maksudnya adalah di dalam Lauhil Mahfuz. Semuanya telah dituliskan yang akan terjadi sampai hari kiamat. yang dituliskan bukan hanya perbuatan manusia, tapi juga perbuatannya Allah. Bukan hanya af'alul khalqi, tapi juga af'alul khaliq. Semuanya telah dituliskan di dalam Lauhil Mahfud. Dan ini juga merupakan salah satu daripada empat tingkatan iman kepada takdir. Sebagaimana yang sering kita bahas, pertama-tama adalah al-ilmu, yang kedua adalah al-kitabatu. Yang pertama adalah ilmu Allah yang meliputi segala-galanya. Yang kedua adalah penulisan ilmu Allah itu di Lauhil Mahfud. Kemudian yang keempat, yang ketiga al-masyiatu, kehendak Allah. Yang keempat adalah al-khalqu, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita iman kepada Lauhil Mahfud dan kita juga iman kepada kolam Kolam artinya pena untuk menulis yang mana disebutkan dalam banyak hadis yang sahih bahwasanya yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kolam, pena. Awwalu syai'in khalaqahu Allah al-qalam. Sesuatu yang pertama diciptakan oleh Allah adalah al-qalam, pena. Faqala lahu Lalu Allah berfirman kepada pena itu, tulislah. Lalu penanya bertanya, "Wa ma aktub?" Apa yang saya tulis? Lalu Allah menjawab, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah segala yang bakal terjadi sampai kiamat. Pena. Di sini disebutkan yang pertama diciptakan Allah adalah pena. Para ulama berbeda pendapat lebih dahulu mana antara pena dengan arsh. Pendapat yang roje menyebutkan bahwa lebih dahulu arsh. Pena ini yang pertama diciptakan oleh Allah setelah arsh. Maksudnya begitu. Jadi pena ini adalah yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah arsh. Kita iman kepada Lauhil Mahfudz kita iman kepada kolam dan kita iman kepada segala yang telah dituliskan di dalamnya. Semuanya kita iman, kita percaya. Kemudian juga terus bagaimana bentuknya lauhil mahfud, bentuknya kolam. Nah ini yang kita tidak tahu. Iman wajib, kaifiyahnya itu kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu ya. Kalau lauh, antum tahu lauh enggak? lauh. Lauh itu papan untuk nulis itu loh. Orang-orang dulu, zamannya kakek-kakek kita dulu, itu kalau nulis di lauh. Karena dulu belum ada buku-buku kayak sekarang. Dulu pabrik buku leces itu belum ada. Sehingga mereka akan nulis di lauh. Lauh seperti batu. Itu untuk nulis. Itu bukunya di situ. Apa namanya? Sabak ya, sabak lauh. Itu namanya lauh. Itu namanya lauhil lauh, lauh ya. Itu namanya lauh. Maknanya jelas, cuman kaifiyahnya lauhil mahfuz seperti apa? Ya kita tidak tahu. Demikian pula kolam, maknanya jelas ya pena, seperti punya antum itu namanya kolam. Cuman kolam yang untuk nulis di lauhil maknanya seperti apa itu yang kita tidak tahu. Jadi maknanya jelas, kaifiyahnya kita tidak tahu. Dan kita wajib mengimaninya serta kita tidak boleh tanya-tanya bagaimana ya lauhil mahfud, bagaimana ya kolam, karena kita tidak akan mungkin bisa mengetahuinya sesuatu yang baik Jadi di sini ikhwan wa akhwati rahimakumullah, kita iman kepada semuanya. Terus karena kita iman, maka konsekuensinya seandainya semua makhluk bersatu padu untuk menjadikan yang telah dituliskan oleh Allah di sana itu tidak terjadi. Semua makhluk ya, semua makhluk manusia dan jin semuanya kumpul bersatu padu. Yang telah dituliskan oleh Allah di Lauhil Mahfud, mereka berupaya untuk supaya tidak terjadi, maka mereka tidak akan pernah bisa melakukannya. Sebaliknya, yang telah dituliskan oleh Allah untuk tidak terjadi, mereka semua berusaha bagaimana supaya terjadi, maka mereka tidak akan mampu melaksana, melaksanakannya. Jadi semuanya kembali kepada siapa? Semuanya kembali kepada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah dan Allah. Kita tidak ada apa-apanya. Kita ini makhluk yang maha kecil. Maha kecil. Kenapa kok maha kecil? Karena bumi yang kita pijak ini saja dibandingkan dengan alam semesta ibaratnya adalah satu buah kelereng. Satu buah kelereng. Dan kita 5 miliar manusia lebih berada di dalam kelereng itu. Ibaratnya sama dengan satu titik air mani yang di dalamnya berisi miliaran sel. Satu tetes air mani. Dan bumi yang kita pijak ibaratnya adalah satu tetes air mani. Kita yang ada di dalamnya ibaratnya adalah sel-sel itu. Kita tidak punya apa-apa. Jadi semuanya kembalinya kepada Allah, Allah, Allah dan Allah. Dan ini juga merupakan lafaz hadis yang dimasukkan oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya Arba'in Nawawi. Wa'lam annal ummata la wijtama la wijtama'at ala an yan ala an la wijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bisyai'in illa katabahullahu alaik illa bisyai'in qad katabahullahu lak wa in ittama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik jadi kembalinya semuanya kepada Allah Allah Allah dan Allah dan ini juga selalu kita baca dalam dikir setelah sholat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta Ya Allah, tidak ada yang sanggup mencegah apa yang kau berikan. Tidak ada yang sanggup memberi apa yang kau cegah. Ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang memberi kita, yang memberi siapa? Yang memberi Allah. Makanya bersyukurnya kepada Allah. Cuman kita terima kasih kepada orang itu di antara kesempurnaan syukur kita kepada Allah. Demikian pula kalau ada orang tidak memberi kita. Kita tidak usah marah. Yang tidak memberi adalah Allah. Tidak usah marah-marah kepada orang itu. Karena hamba-hamba dunia, kata Rasulullah SAW, di antara sifatnya hamba dunia, abdud dinar, abdud dirham, itu adalah in u'tiya radhi wa illam yu'ta sakit. Kalau diberi senang, muji-muji sampai berlebih-lebihan. Kalau tidak diberi, marah, mencaci maki berlebih-lebihan. Ini berarti hambanya dunia. Kalau hambanya Allah tidak. Kalau diberi, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada yang memberi. Kalau tidak diberi, ya sudah, kembalinya kepada Allah. Berarti Allah belum memberi, tidak usah marah-marah. Kemudian di situ disebutkan Jafal qalam bima huwa kain ila yaumil qiyamah jadi pena itu telah kering terhadap apa yang telah dituliskan sampai hari kiamat takdir sudah beres. Apa yang tidak dituliskan oleh Allah untuk kita tidak akan menimpa kita. Apa yang dituliskan oleh Allah kepada kita tidak akan meleset. Ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kalau kita imani kita ini akan hidup tenang. Karena semuanya kita kembalikan kepada Allah. Hidup kita ini tenang, damai. Segala hal. Rezeki saya tidak mungkin diambil oleh orang. Rezeki orang tidak mungkin saya ambil. Termasuk jodoh saya tidak mungkin diambil orang. Jodohnya orang tidak mungkin kita ambil. Kita berusaha maksimal. Kalau bukan jodoh kita, kalau jodohnya orang, ya tidak ketemu. Kita biasa-biasa saja, santai saja usahanya. Kalau jodoh kita, ya ketemu. Jadi jangan khawatir. Yang sudah antum incar, kalau memang milih antum, ya kena antum. Kalau bukan milih antum, ya tidak akan kena. Kembalinya kepada takdir. Tidak usah dipikiri. Dipikiri pun sampai kepala botak, menjadi pemikir Islam. Kalau belum milik kita, tidak akan sampai. Itulah iman. Dan itulah diantara faedah iman kepada takdir. Kalau kita berhasil, sukses, tidak bangga diri. Kita kembali kepada takdir, takdirnya Allah. Kalau gagal, kita tidak akan larut dalam kekecewaan. Karena ini adalah takdirnya Allah. Dan kita selalu semangat, semangat, dan semangat. Jadi penting sekali, ikhwan wa akhwat filah rahimakumullah maka dari itu Rasulullah SAW memuji seorang Muslim. Kata Rasulullah SAW, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah al mu'min al dhaif Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Kuat apanya? Ya kuat segalanya yang kita disuruh kuat. Di antaranya kuat akidahnya, kuat fisiknya, kuat macam-macam lah yang kira-kira bisa mendukung agama kekuatan itu. Kemudian setelah Rasulullah SAW menyatakan begitu, kata Rasulullah SAW, ihris ala ma faub. Hendaklah kamu berusaha maksimal untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat bagimu. Jadi kata Rasulullah, kamu jangan pasif, kamu harus aktif. Sesuatu yang bermanfaat dan pasti manfaatnya kamu harus berusaha maksimal. Ikhris, ikhris itu usaha maksimal. Kalau istilahnya bahasa kita kasarnya itu tamak. Hendaklah kamu tamak untuk mengejar hal-hal yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat ya, positif. Jadi bukan pasrah, bukan diam saja, bukan pasif. Saya menyerah kepada takdir, bukan. Yang jadi masalah itu adalah kita melawan takdir dengan takdir. Seseorang ditakdirkan bodoh, lawan. Bagaimana caranya? Belajar, belajar, belajar, belajar. Nanti pinter. Orang ditakdirkan melarat, lawan. Bagaimana caranya? Kerja, kerja, kerja, kerja nanti kaya. Orang ditakdirkan lapar, lawan, makan satu kali saja. Jangan banyak-banyak. Nanti jadi kenyang. Seseorang ditakdirkan tidak punya anak, nikah dulu. Nanti bisa punya anak Itulah melawan takdir dengan takdir doa. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan wasta'in billah wala ta'jazan. Mintalah tolong kepada Allah, jangan sekali-kali lemah. Jadi di sini kita lihat usaha maksimal dan doa. Sukses. Usaha maksimal dan doa. Jangan lemah. Jangan lemah. Jangan pasif. Fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Kalau ternyata di tengah perjalanan ada sesuatu yang tidak kita sukai menimpa kita, maka jangan menyalahkan takdir. Waduh, kenapa saya tadi begitu ya? Seandainya saya tidak begitu, tentu sekarang hasilnya tidak begini. Nah, percuma. Menyesali takdir itu percuma, tidak terjadi. Tidak terjadi. Kenapa saya nikah dengan dia ya? Ternyata dia tidak sholat. Lu percuma. Apakah dengan penyesalan anda tiba-tiba pernikahannya batal? Sejarah terulang lagi. Tidak mungkin bisa terjadi. Terus bagaimana sikapnya? Kalau di tengah perjalanan ada sesuatu yang tidak kita sukai terjadi, sikapnya adalah walakin kul qaddarallah wa masya'afa'al. Ucapkan ini telah ditakdirkan Allah. Yang dikehendaki Allah pasti akan dilakukannya. Buat apa mikiri sudah terjadi? Yang penting adalah memperbaiki yang tidak baik, membaguskan yang kurang bagus ke depan. Usaha maksimal dan doa. Fa inna law taftahu amal syaitan karena kata-kata jikalau seandainya sekiranya itu akan membuka perbuatan setan atau membuka pintunya setan. Akhirnya hidup kita sumpek mikir yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi dipikiri, akhirnya sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang tidak berbuat apa-apa, ke depan tambah suram. Maka dari itu, hari ini adalah milik kita. Jangan mikir yang kemarin, jangan mikir yang besok, mikir hari ini yang maksimal. Insya Allah besok akan bagus kalau kita mikir hari ini yang maksimal. Jadi itulah masalah takdir Kita dianjurkan berusaha maksimal Dan berdoa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ini penting Ikhwan wa akhwafillah rahimakumullah Sudah terjadi buat apa dipikiri Nabi Adam pun Ketika ditegur oleh Nabi Musa Nabi Adam itu pernah Pernah adu argumentasi Dengan Nabi Musa Nabi Musa itu bilang kepada Nabi Adam Hai hey Adam ini gara-gara kamu. Akhirnya kita masuk ke dunia ini. Dulu enak-enak di surga, tiba-tiba kamu makan pohon akhirnya kita ke dunia. Dulu santai-santai aja, sekarang susah kita, payah. Apa kata Nabi Adam? Atalumuni ala syai'in qad katabahu Allahu li qabla an yakhluqani au kama qala, hai Musa, kamu ini kan orang pintar. Kamu ini nabi. Allah menurunkan kepadamu kitab Taurat. Kenapa kamu mencela aku terhadap sesuatu yang telah dituliskan oleh Allah untukku sebelum Allah menciptakan aku? Nabi Musa kan kamu ini kan pinter kan? Kenapa dalam hal ini kamu kok mengatakan begini? Padahal Allah dulu sebelum menciptakan aku telah menakdirkan bahwa nanti setelah aku diciptakan aku bakal makan pohon itu dan nanti aku bakal turun ke dunia. Jadi Nabi Adam berhujah dengan takdir. Yang menang siapa? Ada argumentasinya. Kata Rasulullah saw. alaihi "Fahajja Adamu Musa." Nabi Adam mematahkan argumentasi Nabi Musa. Nabi Musa nggak bisa ngomong. Iya ya. Sebelum Allah menciptakan Adam, Allah sudah menuliskan bahwa nanti Adam bakal makan buah itu dan dia bakal turun ke dunia. Dan ini alasan dengan takdir setelah terjadi. Mungkin orang punya masa lalu kurang bagus. Masa lalunya itu gelap. Masa lalunya hitam. Dia mengatakan, dan karena sudah taubat. Karena sudah jadi orang baik. Dia mengatakan dulu itu adalah takdir Allah. Itulah perjalanan hidup saya. Itu betul. Yang tidak betul itu adalah dia terus menerus buruk. Tidak baik, ahli maksiat. Sambil mengatakan ini adalah takdir. Allah itu tidak benar. Karena takdir itu kita nggak tahu kok. Eh, yang lalu sudah selesai takdir betul. Tapi sekarang dan ke depan nggak bisa. Kita berharap dengan takdir nggak bisa. Harus taubat dulu. Setelah taubat baru anda bilang dulu adalah takdir Allah betul. Jadi orang kalau iman dengan takdir itu hidupnya tenang, damai. Karena dia yakin semuanya adalah pilihan Allah dan semuanya itu selalu ada hikmahnya. Dan di Quran juga banyak masalah-masalah tentang takdir ini. Di antaranya di dalam surat At-Taubah ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami dan kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Jadi semua yang menimpa kita adalah telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah membantah orang-orang kafir Orang-orang kafir yang mereka menyesali takdir ketika perang Uhud. Perang Uhud ya. Orang terbunuh di sana, juga ada kaum muslimin yang terbunuh kan, sekitar 70 kaum muslimin terbunuh. Lalu orang-orang kafir mengatakan, laukanu indana mamatu wa makutilu. Kata orang kafir. Mereka-mereka yang terbunuh di Uhud itu, seandainya mereka tidak keluar ke medan Uhud, mereka tidak akan terbunuh. Padahal mereka sudah terbunuh. Apa faedahnya ucapan ini? Apakah bisa menghidupkan mereka lagi? Tidak. Kalau seandainya mereka tidak keluar ke Uhud ya, mereka tidak akan mati. Percuma. Tidak tahu maka dari itu oleh Allah dijawab di ayat setelahnya di Ali Imran 154 sudah di ayat 156 ya. Qul law kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madajihim. Oh tidak. Seandainya kamu tetap di rumahmu, maka kematian akan datang kepadamu ketika kamu berada di atas ranjangmu. Mati tetap datang. Kalau kamu tidak mati di medan perang, ya kamu mati di rumahmu waktu tidur bisa mati. Berperang jihad fisabilillah tidak mendekatkan ajal, bersantai-santai di rumah tidak mengundurkan ajal. Kalau sudah mati, ya mati. Maka dari itu Allah juga mengatakan di dalam surat An-Nisa ayat 78, "Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada." Dimanapun kamu berada, pasti kematian akan datang menjemput kamu. Walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Seorang raja takut mati, dia bilang kepada tentaranya, "Hei tentara, kamu jaga benteng ini, tank-tank kamu kerahkan semuanya, bom-bom semuanya, supaya malaikat Israel tidak masuk ke sini." Masuk tidak malaikat Israel? Bentengnya dijaga, berlapis-lapis. Percuma saja, kalau sudah datang ajalmu, ya mati kamu. Tidak ada gunanya. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita iman kepada semua ini hidup kita tenang, damai dengan catatan jangan salah memahami takdir. Orang iman kepada takdir dia tambah aktif, tambah produktif. Kemudian poin berikutnya, poin ke-48. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala wa 'ala al-'abdi أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه، faqaddara ذلك تقديرا محكما مبرما. seorang hamba wajib mengetahui bahwa ilmu Allah telah mendahului segala sesuatu yang akan terjadi atas seluruh makhluknya Allah telah menentukan hal itu dalam takdirnya yang pasti. Jadi berarti kita di sini iman kepada ilmunya Allah. Yang bagian pertama ilmunya Allah. Orang-orang yang tidak percaya dengan takdir, tanyakan kepada mereka, kamu percaya tidak dengan ilmunya Allah? Kalau dia mengaku percaya dengan ilmunya Allah, ya kamu bilang aja kepada mereka, kalau gitu kamu tidak percaya kepada takdir, jadi batal ajaranmu itu. Kalau kamu iman dengan ilmunya Allah, berarti itulah namanya takdirnya Allah. Allah sudah tahu yang sebelum, yang belum terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, yang sudah, yang sedang dan yang akan. Allah tahu semuanya. Kalau kita percaya dengan ilmunya Allah, ya itulah namanya iman kepada takdir. Kalau dia bilang saya tidak percaya dengan ilmunya Allah, berarti dia kafir. Itu kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nadiru al qadariya bil ilmi. Kamu ajak dialog orang yang ada takdir itu dengan ilmunya Allah. Kalau dia percaya ilmunya Allah, fa in aqarru khusimu wa in angkaru kafaru. Kalau mereka mengakui ilmunya Allah, berarti mereka sudah kalah dalam dialog itu, sudah beres. Kalau mereka mengingkari ilmunya Allah, berarti mereka kafir. Paham tidak maksudnya antum di sini nih? Paham tidak? Paham kan? Antum coba ketika berdialog dengan orang yang tidak percaya kepada takdir. Ujung-ujungnya sebenarnya dia percaya kepada takdir. Cuman mau mengatakan percaya itu berarti nggak buahnya alasan. Ujung-ujungnya percaya juga. Saya pernah dialog dengan seseorang. Dia itu masalah takdir. Saya bilang takdir sudah beres semuanya, sudah beres. Sudah selesai semuanya. Cuman kita disuruh berusaha. Kita punya kemampuan, punya kehendak, punya keinginan, tapi tetap dibawa kehendak, kemampuan dan keinginan Allah. Mula-mula dialognya ini panas, terus akan-akan dia nolak. Ujung-ujungnya lah terus bagaimana? Apakah kita ini berdiri sendiri? Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Apakah kita ini bebas sebebas-bebasnya? Tidak ada pengaruh dari Allah lagi. Kata dia, ya tidak. Ya ada pengaruhnya. Jadi barangnya kita ini yang kecil ada lagi yang besar. Ya dari tadi ya gitu bicaranya. Cuman kamu dari tadi ngotot muter-muter aja. Yang saya bilang dari tadi ya itu. Kita ini punya kekuasaan, punya kemampuan, punya kehendak. Tapi tetap di bawah Allah yang maha besar itu. Intinya adalah dia percaya ilmunya Allah. Allah tahu semuanya. Cuman kadang mau nerima Quran dan sunnah langsung itu kayak berat. Maunya itu ribut dulu. Setelah ributnya puas baru ujung-ujungnya nerima. Jadi semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti laisa fiha naqidun. Tidak ada pembatalan. Jadi takdir nggak bisa dibatalkan. Wala mu'akibun. Tidak ada penolakan. Tidak bisa kita menolak protes Allah tidak bisa. Wala muzilun. Tidak ada penghapusan. Kita menghapus takdir tidak bisa. Karena lauhil mahfud ada di atas langit. Kalau kita mau hapus ya ke langit dulu sana, dihapus. Entah penghapusnya pakai apa, wallahu alam. Wala mughayyirun tidak ada perubahan. Wala muhawwilun. Tidak ada pemindahan. Wala nakisun. Tidak ada pengurangan. Wala zaidun. Tidak ada pula penambahan min khalqihi fi samawatihi wa ardihi atas ketentuan atas makhluk Allah di langit maupun di bumi. Nanti kita bahas, ini baru kita baca poinnya saja. وذلك من عبد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته Hal itu merupakan ikatan iman. Dasar-dasar makrifah kenal Allah dan pengakuan terhadap tauhidullah dan rububiyahnya. Kama qala ta'ala fi kitabihi wa khalaqa kulla syai'in faqattarahu taqdira. Wa qala ta'ala wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam kitabnya dan dia Allah telah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya serapi-rapinya. Al-Furqan ayat 2 dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku Al-Ahzab ayat 38. Fawailun liman sara lillahi ta'ala fil qadari khasima. Celakalah bagi siapa yang menjadi musuh Allah dalam masalah takdirnya. Wa ahdara lin-nadhari fihi qalban salima dan memperbincangkannya dengan hati yang sakit. Laqatil tamasa biwahmihi fi fahsil ghaibi sirran katima karena dia meneliti perkara gaib yang merupakan rahasia tersembunyi hanya berdasar dugaan. Wa ada bima qala fihi affakan athima akhirnya dia kembali dengan membawa dosa dan kedustaan. Ya. Jadi di sini ikhwan wa akhwat rahimakumullah pertama-tama <clears throat> kita tadi membahas tentang ilmunya Allah ya di poin 48 ini dan juga kita sudah sering bicara masalah ilmunya Allah. Saya kira tidak perlu diulangi lagi. <clears throat> Kemudian takdir Allah ini adalah takdir yang pasti. Di situ dikatakan beberapa hal. Yaitu yang pertama-tama tidak mungkin kita bisa membatalkannya. Ini iman ya, karena kalau kita bisa membatalkan takdir Allah, berarti kita sama-sama kuatnya dengan Allah. Tidak mungkin. Kita tidak bisa menolak takdir Allah. Kalau ada orang mengaku bisa nolak takdir Allah, berarti dia mengaku ada Tuhan selain Allah. Yang kuatnya sama dengan Allah. Tidak bisa menghapus, merubah, memindah, mengurangi, dan menambahi. Kalau ada yang berkeyakinan bisa, berarti dia berkeyakinan ada Tuhan lain selain Allah. Cuman masalahnya kita disuruh berusaha, berusaha dan berusaha. Dan dalam iman kepada takdir memang itu ada dua takdir. Ada takdir yang bisa berubah, ada takdir yang tidak bisa berubah. Dan ini yang beliau bicarakan adalah takdir yang tidak bisa berubah. Yang dikenal dengan takdir mubrom. Mubrom ya, tidak bisa berubah, harga mati. Itu kan ada kata-kata muhtaman, mubroman, takdir mubrom. Ada lagi takdir yang dikenal dengan takdir mu'allak. Takdir yang ada ketergantungannya. Kalau dia begini, nanti begini. Kalau dia begitu, nanti begitu. Di antaranya sabda Rasulullah SAW, alaihi wasallam, "La yaruddul qadar illa doa. Tiadalah yang menolak takdir kecuali doa. Kemudian juga tentang silaturahim. Man ahabba an yubasatalahu fi rizkihi, wa yunsa'alahu fi fi fal yasil rahimah. Siapa yang ingin oleh Allah diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah nyambung silaturahim. Berarti ini ada ketergantungan, keterkaitan. Tapi ujung-ujungnya semuanya juga telah ditetapkan oleh Allah. Allah telah menuliskan bahwa dia nanti berbuat gini sehingga takdirnya nanti dirubah menjadi begitu. Yang mana hasil akhirnya telah diketahui oleh Allah. Bahkan doa itu adalah takdir. Allah menakdirkan kita berdoa dan Allah menakdirkan mengabulkan doa kita. Dan kita berusaha maksimal. Kalau kita yakini ini hidup kita tenang, tentram, damai, tambah semangat. Kalau ada nikmat tidak sombong, kalau ada musibah tidak larut dalam kegelisahan. Berusaha, berusaha dan berusaha. Ada sebuah riwayat diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sedang ngubur jenazah di Baqi al gharqad di Madinah. Lalu datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk dan para sahabat duduk di sekitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menceritakan masalah takdir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin min nafsin ma min nafsin manfusa illa kutiba makanuha fil jannati wan nar wa illa qad kutiba syaqiyah au sa'ida tiadalah seorang dari kamu tiadalah jiwa yang hidup melainkan Allah telah menuliskan tempatnya apakah dia ahli surga ataukah ahli neraka melainkan Allah telah menuliskan Apakah dia orang yang sengsara ataukah dia orang yang bahagia? Lalu ada seorang yang bertanya, ini hampir mirip dengan yang sebelumnya ya, cuma ada tambahan riwayat. Ada seorang yang bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul 'amal? Faman kana minna min ahli sa'ada, saada fasayasiru ila 'amali ahli saada wa amma man kana minna min ahli asy-syaqawa Fasayasiru ila amali ahli syaqawa. Ya Rasulullah, kalau sudah beres seperti itu, kita pasrah saja kepada takdir kita dan kita tidak usah beramal, nggak usah berbuat. Karena ya Rasulullah, orang yang telah dituliskan oleh Allah sebagai ahli syurga, sebagai orang yang ahli bahagia, bagaimanapun juga nanti akhirnya dia mengamalkan amalan ahli syurga, amalan ahli bahagia. Sebaliknya orang yang telah dituliskan sebagai ahli sengsara, ahli neraka, bagaimanapun juga nanti akhirnya dia akan melakukan amalan ahli sengsara, ahli neraka. Pasrah saja ya Rasulullah. Kita kan juga bilang gitu kan? Kita semuanya bilang gitu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Amma ahlus sa'adah fa sayuyassaruna li'amali as-sa'adah wa amma ahlus syaqawa." Fasayuyassaruna li'amali ahli syakawa. Jangan pasrah, berbuatlah. Karena orang yang dituliskan oleh Allah sebagai ahli bahagia, ahli syurga akan dimudahkan jalannya untuk mengamalkan amalannya ahli syurga, ahli bahagia. Orang yang oleh Allah telah dituliskan sebagai ahli sengsara, ahli neraka akan dimudahkan jalannya untuk mengamalkan amalannya ahli sengsara, ahli neraka. Lalu beliau membaca surat Al-Lail, fa amman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna lil usra jadi intinya jawabannya Rasulullah itu kamu usaha maksimal jangan pasif jangan diam saja dan juga jawabannya Rasulullah SAW mengandung mengandung kita supaya selalu introspeksi diri, muhasabah. Mari kita renung. Selama ini Apakah kita termasuk orang yang dimudahkan mengamalkan amalannya ahli surga ataukah kita termasuk orang yang dimudahkan mengamalkan amalannya ahli neraka? Ini perlu ya renungan seperti ini. Karena ada orang itu dimudahkan mengamalkan amalannya ahli neraka. Ada orang dimudahkan mengamalkan amalannya ahli surga. Kalau memang dia termasuk dimudahkan amalannya ahli surga, bersyukurlah dan istiqomalah. Kalau termasuk orang dimudahkan mengamalkan amalannya ahli neraka, waspadalah, berhentilah, taubatlah. Masing-masing orang seperti itu. Dan hidup ini kan pilihan kan? Betul atau tidak? Kita bisa milih atau tidak? Hidup ini pilihan, milih yang mana? Sisa-sisa napas kita ini kita habiskan untuk apa? Kita bisa milih. Dan itu adalah termasuk ikatan iman dan prinsip-prinsip dasar makrifah. Memang betul Iman kepada takdir ini prinsip. Sampai-sampai sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Lau anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dahaban, ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadar." Kalau sekiranya seorang dari mereka menginfakkan satu gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah sehingga mereka iman kepada takdir dulu. Prinsip rukun iman yang keenam dan itu juga ada dalil-dalilnya. Di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsnya malaikat Jibril yang panjang, al iman antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di Quran juga banyak dalil iman kepada takdir ini. Di antaranya di dalam surat Al-Furqan ayat nomor 2. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 38 wa kana amrullahi qadaran maqdura kemudian di dalam surat Al-Qamar 49 inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar bi qadar saya nah, dulu di Libya punya teman namanya bi qadar orang-orang Saudi itu heran ini nama kok bi qadar apa bi qadar itu kata dia ini ngambil dari surat Al-Qamar 49 Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mana maksudnya biqadar dengan takdir. Mungkin bapaknya itu pas baca Quran, ini Quran oh, bi biqadar aja gitu ya. Padahal kita jangan sembarangan ngambil ngambil nama dari Quran atau dari bahasa Arab kalau tidak tahu artinya. Ada anak namanya Tulil. Tulil. Dari mana? Apa Tulil artinya? Itu doa itu. Ilahi tulil firdaus. Lastu lil, lastu lil. Ya betul lilnya aja. Pada kata sambung itu. Jadi nama itu harus tahu kita. Ada seorang perempuan namanya Siti Mas'amah. Apa Siti Mas'amah itu? Mas'amah itu ahli ahli neraka. Wa ashabul mas'amati, ma ashabul mas'amah. Mas'amah itu ahli neraka. Kalau Maimanah enggak apa-apa, ahli surga. Siti Maimanah, bukan Maimunah, Maimanah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah Ya, kemudian juga masalah takdir pula di dalam Quran di dalam surat At-Taghabun ayat 11 ma asaba min musibatin illa idnillah. Kemudian juga di dalam surat Al-Hadid ayat nomor 22 ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Takdir semuanya maka celaka orang yang nantang Allah dalam masalah takdir ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang celaka. Seperti siapa yang celaka itu? Seperti setan, seperti iblis. Ketika oleh Allah diusir, dia beralasan dengan takdir. Rabbi bima aghwaitani. Wahai Allah, engkau telah menyesatkan aku, aku tidak terima. Aku akan menyesatkan semua hambamu. Ya sengsara dia. Jadi masuk kepada takdir ini jangan pakai akal saja, tapi harus pakai dalil, pakai dasar. Kemudian apalagi orang bahas takdir dengan hati yang sakit. Apalagi memang orang bahas takdir dengan benci Allah. Dasarnya memang benci Allah. Allah itu tidak adil. Kenapa dia senang saya susah? Kenapa dia kaya saya miskin? Kenapa dia sehat saya sakit? Ini berarti dia bahas takdir dengan hati yang memang hatinya sudah rusak, ya percuma tidak ketemu. Tidak ketemu. Karena takdir itu adalah rahasia yang tersembunyi dan kita tidak bisa membahasnya dengan praduga-praduga. Kalau kita membahas juga dengan praduga, maka hasilnya adalah kita berdosa dan kita berdusta. Berdosa dan berdusta. Ya, itulah ikhwan wa akhwat rahimakumullah yang kita bahas pada pagi hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol masalah takdir. Jadi inti pembahasan kita pada pagi hari ini pertama-tama kita iman kepada Lauhil Mahfud. Yang kedua, kita iman kepada Al-Qalam. Dan yang ketiga, kita iman kepada semua yang telah dituliskan di dalamnya. Jadi intinya adalah iman kepada takdir Tapi kita harus berusaha maksimal dan berdoa Ya ini sudah ada pertanyaan yang masuk Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz yang dirahmati Allah Amin Kebahagiaan dunia akhirat untuk Ustadz Amin lagi ada tiga golongan yang akan mendapat golongan yang mendapat pertolongan Allah siapa saja. Tolong dijelaskan Jazakallah khair. Oh iya. Ini di luar materi ya. Ada tiga golongan yang akan mendapat pertolongan Allah. Talatun hakun 'alallahi aunuhum. Tiga golongan yang Allah pasti akan nolong mereka. Di antaranya adalah di antaranya itu yang antum senangi salah satunya An-nakihul yuridul afaf. Orang yang nikah untuk menjaga dirinya. Jadi orang yang nikah yang tujuannya untuk menjaga dirinya. Jadi orang itu kalau nikah jangan khawatir, oleh Allah pasti akan dibantu. Apalagi tujuannya adalah menjaga diri. Apalagi juga Allah telah menjelaskan di dalam An-Nur ayat 32 bahwa Allah memerintahkan kepada para wali untuk menikahkan para bujangan yang sudah layak nikah. Lalu Allah mengatakan, "Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlik." Kalau mereka fakir, Allah akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Itu ya, orang nikah untuk mencari untuk menjaga dirinya. Kemudian orang yang berperang fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan juga budak yang ingin membebaskan dirinya. Jadi budak yang membebaskan dirinya itu dibantu oleh Allah untuk benar-benar bisa membebaskan dirinya. Fadl, kalau ada yang lainnya mau ditanyakan silakan. Langsung ditanyakan boleh. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Betul. Jadi banyak ayat begitu ya. Afala takilun. Afala tubsirun, afala tasma'un, afala tadakkarun. Kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak melihat? Kenapa kamu tidak mendengar dan yang lainnya? Artinya Allah itu mengajak kepada kita untuk menfungsikan segala fasilitas yang telah Allah berikan kepada kita. Diberi telinga, fungsikan untuk mendengar. Supaya kamu bisa tahu mana yang benar, mana yang salah. Dikasih mata, kamu lihat supaya kamu bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dikasih hati kamu fungsikan. Jadi begitu. Maka dari itu Allah itu mengajarkan kepada kita kita bukan pasif diam saja, tapi usaha, usaha dan usaha. Karena kita lahir ini, kita lahir dalam keadaan bodoh. Kita lahir itu langsung pintar atau bodoh? Kita lahir itu bodoh. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak tahu apa-apa. Bodoh kita ini. Manusia pada asalnya itu adalah jahil, bodoh, tidak tahu apa-apa. Tapi Allah memberikan fasilitas, Allah memberikan kepada kamu telinga, Allah memberikan kepada kamu pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu fungsikan dengan baik, supaya bodohmu itu hilang, kamu jadi orang pinter, lalu kamu bersyukur kepada Allah. Jadi begitu. Jadi maksudnya Allah itu menyuruh kita supaya usaha, usaha dan usaha. Bukan pasrah begitu saja. Fadal, kalau ada yang lainnya silakan. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh ya. Ya. Jadi mengenai takdir mubrom dan mu'alak itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tapi tidak terperinci. Di antaranya seperti masalah doa tadi, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Berarti doa bisa merubah takdir. Cuman yang berubah yang mana kita tidak tahu. Yang berupa yang mana kita tidak tahu. Demikian pula masalah silaturahim tadi. Orang silaturahim rezekinya dilapangkan, umurnya dipanjangkan. Cuman siapa yang berubah di antara kita juga tidak tahu. Yang bisa berubah mana, yang tidak berubah mana kita tidak tahu. Cuman ini adalah motivasi supaya kita selalu berbuat, berbuat dan berbuat. Yang jelas kematian itu pasti. Semua orang pasti mati, itu mubrom. Cuman waktunya kapan? apakah bisa diundurkan dengan silaturahim? Apakah saya mestinya saya ini mati umur 50 tapi gara-gara silaturahim oleh Allah ditambah sampai 60. Ya, ini kita tidak tahu. Tapi kita dimotivasi untuk berbuat, berbuat dan berbuat. Dan yang jelas hasil akhirnya telah diketahui oleh Allah. Bahkan doa itu sendiri, doa itu adalah takdir. Allah menakdirkan kita untuk doa. Mengilhamkan kita untuk doa. Ketika kita doa, doa kita dikabulkan oleh Allah. Jadi intinya memang ada yang berubah, ada yang tidak berubah, tapi kita tidak tahu sama sekali. Mana yang berubah, mana yang tidak berubah. Hanya kita dimotivasi untuk berusaha melakukan amalan-amalan untuk merubah takdir itu. Ya itulah makna daripada melawan takdir dengan takdir. Atau yang pasti yang mana? Kalau kita mau bicara secara secara dohir yang pasti ya ada juga yang kelihatan. Misalnya ketika kita lapar, berarti Allah menakdirkan kita lapar. Mari makan supaya ditakdirkan Allah kenyang. Itu pasti kita merubah. Kita haus, Allah menakdirkan saya haus. Lalu kita minum. Mari kita lawan dengan minum. Lalu Allah menajarkan kita hausnya hilang. Itu yang tampak, tapi sepele itu. Fadal, kalau ada yang lainnya silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lainnya, akhwatnya kalau mau tanya Fadal melalui SMS seperti biasa. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, sejauh mana kita harus melawan takdir? Gitu. Jadi misalkan contohnya misalkan kita ingin melamar seseorang ya, tapi udah ditolak. Kita melamar lagi, tolak lagi. Itu sejauh mana? Apakah sampai yang wanitanya itu menikah dengan orang lain atau seperti apa? Ya, ini masya Allah pertanyaannya ya. Dan ini nyata ini. Kisah nyata kan? Jadi bagaimana sejauh mana kita melawan takdir? Sejauh mana kita melawan takdir ya? Apakah kita kalau ngelamar anaknya orang datang ditolak, usaha lagi, ditolak lagi, usaha lagi, sampai berapa kali? Ya lihat dulu anaknya seperti apa. Kalau anaknya memang baik, solihah, ya, dan benar-benar baik, meyakinkan, jangan mundur sebelum berhasil. Kalau memang akhirnya nikah dengan antum, berarti Allah menakdirkan milik antum. Kalau ternyata akhirnya nikah dengan orang lain, ya jangan kecewa. Saya sudah maju 100 kali, ternyata nikahnya dengan orang lain. Ya tidak usah, berarti memang bukan milik kita. Yang jelas kalau anaknya baik dan cara kita pendekatan juga syar'i, jangan mundur sebelum berhasil. Iya, jangan kau kembali sebelum berhasil. Tapi dengan catatan kalau akhirnya dia nikah dengan orang lain, jangan kecewa. Berarti memang bukan milik kita. Kan masih banyak yang lainnya. yang menghibur diri. Jadi begitu. Usaha dan doa. Kalau ada yang lainnya, fadhol. Fadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi masing-masing orang mempunyai kemampuan ibadah sendiri-sendiri ya. Kalau kemampuan itu insya Allah semua manusia kemampuannya sama. Karena semua manusia itu difirmankan oleh Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan kepada kita kecuali sekedar kemampuan kita. Hanya saja masing-masing orang itu dibukakan oleh Allah pintu ibadahnya berbeda-beda. Ada orang yang dimudahkan oleh Allah puasa. Puasa itu mudah, mau Senin Kemis, mau puasa Daud mudah. Tapi untuk sholat bangun malam dia agak sulit. Ada orang dibuka oleh Allah pintu sholat malam, bangun malam gampang, tahajud gampang. Tapi puasa repot. Ada orang dimudahkan ngaji Quran, tapi untuk puasa repot, macam-macam. Jadi masing-masing orang itu memang oleh Allah dibuka pintu-pintu tertentu untuk dia. Kalau orang dibuka oleh Allah semua pintu, ya alhamdulillah. Berarti dia adalah orang yang istimewa, tapi jarang orang itu. Maka dari itu salafus saleh itu kadang terpaksa harus milih. Sebagian mereka itu kalau sudah puasa, dia merasa badannya lemas. Karena dia merasa badannya lemas, dia tidak bisa ngaji, mau ngaji itu malas. Karena mereka itu senang ngaji Quran, akhirnya mereka milih untuk ngaji Quran dan meninggalkan puasa. Soalnya saya kalau puasa, saya lemas, tidak bisa ngaji Quran. Sementara saya lebih senang ngaji Quran. Karena salafus soleh dulu kalau ngaji itu, Masya Allah, seminggu hatam. Seperti itu. Jadi ngajinya banyak. Jadi kalau kemampuan insya Allah semua manusia kemampuannya sama. Cuman oleh Allah dibukakan pintu ibadah itu beda-beda. Ini dibukakan pintu ini, ini dibukakan pintu itu. Jadi masing-masing kita menekuni yang kita oleh Allah diberikan kemampuan untuk itu dan kita berusaha untuk selalu menambah lagi dengan yang lainnya. Ya. Saya kira cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina Wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna Wa aslih lana akhiratana alladhi ilaiha ma'aduna Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون